Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan <clears throat> kajian dasar-dasar fikih syafi'iyah dari kitab Nailur Raja Sarah Safinatul Najah karya Al-Alamah As-Sayyid Ahmad bin Umar as syatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. <clears throat> Kita sampai di matan Safinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. <clears throat> dan semoga salawat dan salam terlimpah pada keluarga Nabi dan sahabat Nabi seluruhnya. Penjelasannya keluarga Nabi mereka adalah orang-orang yang beriman dari keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib. Qala Syafi'i demikian yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i di catatan kaki wa nasu ibaratihi teks ibarah dan perkataan Al-Imam Syafi'i di Al-Um adalah sebagai berikut. Wa alu Muhammadin, keluarga Muhammad adalah orang-orang yang haram mendapatkan asodakotul sadaqatul mafrudatu, sedekah yang wajib yaitu zakat. Telah orang-orang yang haram memakan zakat. Yang mereka ini adalah ahlul khumusi, orang yang berhak untuk mendapatkan seperlima dari harta rampasan perang maka eh, distribusi harta rampasan perang itu empat per lima itu dibagikan kepada tentara sukarelawan kemudian seperlima itu nanti dibagi lima Kemudian yang seperlima nanti dibagi lima, salah satu uh, bagiannya adalah untuk keluarga Nabi. Salah satu bagiannya adalah untuk keluarga Nabi. Mereka keluarga Nabi itu ahlul khumus yang berhak untuk mendapatkan seperlima, tepatnya seperlima dari seperlima. <clears throat> Wahum ahli syiab mereka itulah orang-orang yang ikut mendapatkan bayakot di syiab di celah bukit <clears throat> di awal-awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. <clears throat> Wahum sulbaihi dan uh, eh, mereka lah keluarga Nabi Bani Hashim <clears throat> dan Bani Al-Muttalib. Tentu Nabi kita adalah eh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. maka di, kakek Nabi itu Abdul Muttalib, kemudian atasnya adalah Hashim, kemudian atasnya lagi adalah <clears throat> Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf itu punya empat anak laki-laki. Abdul Manaf itu punya empat anak laki-laki Hashim dan Abdul Syams keduanya kembar ya. nanti dari Abdul Syams nanti ada Uthman ada uh, keluarga Bani Umayyah ya. maka Bani Umayyah itu keluarga dengan Nabi karena ketemu di Abdul Manaf cuma jalurnya beda. Bahkan Hashim dan Abdul Syams itu eh, kembar. <clears throat> maka ada Hashim, kemudian <clears throat> Abdul Syams, kemudian uh, Naufal, kemudian al Mutalib Dan al Mutalib tempat anak laki-lakinya Abdul Manaf. nah dari empat anak laki-lakinya Abdul Manaf yang menjadi Alu Muhammad, keluarga Muhammad adalah anak keturunan Hashim dan anak keturunan Al-Muttalib. Anak keturunan Al-Muttalib. Perlu diketahui bahasanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i alias Al-Imam Syafi'i itu keturunan Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Ya, maka Al-Imam Syafi'i ketemu dengan nasabnya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf. Karena Asy-Syafi'i itu keturunan ya, eh, Al-Muttalib. <clears throat> Ya, maka pada uh, ya, maka keluarga Nabi pada asalnya adalah keturunan Abdul Muttalib. Namun perlu diketahui bahasanya Banu Abdul Muttalib itu sama dengan Banu Hashim. Banu Abdul Muttalib itu sama dengan Banu Hashim. Kenapa? Karena Hashim cuma punya satu anak laki-laki yaitu Abdul Muttalib maka kita katakan keluarga Nabi itu Bani Abdul Muttalib ya, tidak salah kita katakan Banu Hashim itu juga tidak salah ya, maka asalnya keluarga Nabi adalah Bani Hashim namun ditambahkan ya, namun ditambahkan dan ini pendapat, eh, ditambahkan dengan Al-Muttalib keturunan Al-Muttalib maka berdasarkan pendapat ini maka alimah musyafii adalah ahlul bait. Keluarga Nabi. Maka ahlul bait itu bukan hanya zuriyatun Nabi, bukan hanya keturunan Nabi ya yang berasal dari Fatimah. Namun ahlul bait yang disebut dengan ahlul bait, ahlu Nabi itu ya keturunan Nabi. Demikian juga para istri Nabi, seluruhnya kemudian Bani Hashim secara umum dan Banu Abdul dan Banu Al Muttalib. Jadi siapakah itu ahlul bait? Jawabannya empat. De, yang namanya ahlul bait itu mencakup empat kelompok duriatun nabi, keturunan nabi dari jalur Hasan ataukah Husain. Ya, dari jalur Fatimah kemudian semua istri Nabi, kemudian Banu Hashim, kemudian Banu Al-Muttalib. Ingat, Al-Muttalib beda dengan Abdul Muttalib. Al-Muttalib itu pamannya Abdul Muttalib kan ya. Al-Muttalib itu pamannya Abdul Muttalib karena Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim itu saudara kandung dengan Al-Muttalib. Bedakan dua hal ini mirip ada Abdul Muttalib dan ada Al Muttalib. Dan Al Imam Musyafi itu keturunan Al Muttalib dan bukan keturunan Abdul Muttalib. Wasahbihi eh, dan keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Sahabat adalah orang-orang yang berkumpul dengan Nabi berkumpul dengan Nabi. Eh, tidak disyaratkan melihat. Nah, oleh karena itu Abdullah ibn Umi Maktum itu sahabat Nabi. Dia kumpul dengan Nabi meskipun tidak pernah melihat Nabi karena buta. Dan mukminina dan ketika dia berkumpul dan bertemu dengan Nabi dia keadaannya beriman. Adapun berjumpa dengan Nabi dalam keadaan kafir, baru masuk Islam setelah Nabi wafat, maka dia, dia bukan sahabat. Dan bertemu dan berkumpul dengan Nabi itu fil ardi di, di muka bumi. Maka kalau pakai definisi ini, maka Isa itu bukan sahabat Nabi. Karena Isa itu berjumpa dengan Nabi di langit dan tidak di bumi. Dan Nabi berjumpa dengan Isa dan Isa dalam keadaan masih hidup dengan roh dan jasadnya di langit. Maka kalau dengan mengacu definisi ini maka Isa bukan sahabat Nabi. Karena dia berjumpa dengan Nabi di langit dan tidak di bumi. Dan berjumpa dengan Nabi itu fi hayati ba'da nubuwah. Ketika Nabi masih hidup setelah jadi Nabi. Kalau kalau sebelum jadi Nabi ya, maka tentu tidak masuk dalam definisi sahabat. Kemudian ketahuilah bahasanya ashabi pada asalnya adalah isim jamak. Isim jamak dari sahib. Wa walughatan dan sahib dalam bahasa Arab maknanya adalah man bainaka wa bainahu mudakhalah. Adalah orang yang antara Anda dengan dia ada hubungan. Sedangkan secara istilah adalah atabi' li ghairihi orang yang mengikuti orang lain dan mengambil madhabnya. Semacam ada istilah ashab syafi'i artinya pengikut syafi'i. Wal muraduna dan yang dimaksudkan dengan dengan eh, sahbihi atau sahabat dalam kalimat ini adalah asohabi kama alimta adalah sahabat yang telah Anda ketahui definisinya di makna secara istilah tadi. Dan jumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau wafat adalah 124 ribu. 124 ribu orang. kalau Abu Zuhah, sebagaimana penjelasan Abu Zuhah. Meskipun bilangan ini dianggap iskal, dianggap bermasalah oleh Az-Zain Al-Iraqi, al hafidh Al-Iraqi. Wakala Rafi'i, namun Rafi'i mengatakan dan eh, wa isnadu jayid dengan sanad sampai dia adalah jayid yang benar jumlah sahabat Nabi saat Nabi wafat 60 ribu orang. Namun di catatan kaki uh, disampaikan uh, yang benar adalah asyafi'i. Kemungkinan besar yang benar di sini bukan Rafi'i namun asyafi'i. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan bahasanya jumlah total sahabat Nabi adalah 60 ribu orang. Sahabat Nabi yang terakhir wafat bernama Abu Tufail yang nama aslinya adalah Amir ibn Wathilah al-Laythi. Beliau wafat tahun 100 Hijriah. Wa kulluhum udul dan semua sahabat adalah orang yang baik agamanya, adalah orang-orang yang bertakwa. Ini Eh, dan ini adalah prinsip ahlu sunnah di antara usul ahli sunnah bahasanya as-sahabatu kulluhum udul walaisu bima'sumin dan semua para sahabat itu udul semua para sahabat itu orang-orang yang bertakwa non secara personal mereka bukanlah orang yang maksum dari kesalahan namun seandainya mereka punya kesalahan kesalahannya tidaklah tidaklah kemudian menyebabkan hilangnya status mereka sebagai manusia yang bertakwa karena mereka orang yang punya kesalahan boleh jadi kesalahannya itu karena eh, tindakan yang diambil berdasarkan istihad atau mereka pun telah bertobat dan menyesalinya. Dan sahabat yang paling utama adalah asrah mubasharuna bil jannah. Asrah mubasharuna bil jannah sepuluh orang kalau terjemah talaknya sepuluh orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Namun ingat sahabat yang Nabi pastikan masuk surga itu tidak hanya sepuluh orang ini. Sehingga eh, terjemah yang pas untuk asrah mubasharuna bil jannah adalah sepuluh orang sahabat yang Nabi kabarkan masuk surga dalam satu hadis. Adapun di hadis yang lain ada lagi yang Nabi sampaikan. Nabi sampaikan bahasanya Bilal itu di surga, terompahnya di surga. <clears throat> Kemudian eh, dan eh, sahabat-sahabat yang lain Nabi eh, telah tegaskan adalah di surga. Hasan Hussein Nabi tegaskan adalah ahlu eh, ahlul jannah. Fatimah. Namun ini tidak masuk di asrah mubasyaruna bil jannah. Mereka adalah empat khulafa Rasidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ditambah Sa'ad bin Abi Waqas Said bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn Awam, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, dan Abdurrahman ibn Auf dari asra mubasyaruna bil jannah ini yang paling mulia dari mereka adalah empat khulafa rasyidin dan mereka adalah empat orang yang pertama kali empat orang yang pertama tadi disebutkan wa tartibuhum fil afdaliyah tartibihim fil khilafah dan urutan kemuliaan empat khulafa rasyidin ini sama persis dengan urutan mereka menjadi khalifah. Dan demikian pendapat jumhur ahli sunnah. Jumhur ahli sunnah. Ya, ya setelah mereka eh, setelah ahli sunnah sepakat bahasanya sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar kemudian Umar. Ya. Kemudian setelah itu mereka berselisih. Ya, Utsman ataukah Ali ataukah Tawakuf. Ya. Namun jumhur ahlu sunnah mengatakan bahasanya yang ketiga dan yang keempat adalah Utsman kemudian Ali. <clears throat> Maka berdasarkan pendapat jumhur ahlu sunnah urutan afdaliyah, urutan kemuliaan itu sama dengan urutan khilafah. Karena khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, setelah itu khalifah yang kedua Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali. Fa'awal man tawalal khilafata, maka yang pertama kali menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakrin. Dan apa cara dan melalui jalan apa Abu Bakar ini jadi khalifah? bikhtiaril muhajirin wal ansar. Berdasarkan pilihan semua para sahabat muhajirin dan ansar. Dengan bahasa yang lain dengan kesepakatan ahlul halli wal aqdi. Dengan bahasa uh, kesepakatan ahlul halli wal aqdi. Dan beliau jadi khalifah Abu Bakar ini menjadi khalifah selama dua tahun tiga bulan sepuluh hari wafat dalam usia 63 tahun. Dan beliau dipanggil dan disebut dengan sebutan ya, ya khalifata Rasulillah. Wahai pengganti Rasulullah. Lantas kemudian jabatan khilafah tawallah dijabat oleh Umar bin Khattab radallahu anhu dengan cara biahdin dengan wasiat dari Abu Bakrin dengan cara penunjuan ya, dengan cara penunjuan dan Umar menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan 8 hari ya, 10 tahun ditambah setengah setengahnya berarti tentu 6 bulan 10 tahun 6 bulan dan delapan hari. Dan beliaulah yang pertama kali bergelar dengan sebutan Amirul Mukminin. Wakutila syahidan dan mati sebagai syahid dan gelar syahid ini langsung diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersama Abu Bakar kemudian bersama Abu Bakar Umar dan Utsman berada di atas gunung Uhud kemudian terjadi gempa dan Nabi mengatakan Uthbud ya Uhud tenanglah wahai Uhud senyap di atasmu adalah seorang nabi seorang siddiq dan dua orang yang nanti akan mati syahid Dia terbunuh sebagai syahid dalam usia 63 tahun. Lantas khilafah dijabat oleh Uthman ibn Affan radhiallahu anhu dan pengangkatannya adalah bi aghlabiyah arai ahli surah alladhi ayyanahum Umar dengan suara mayoritas suara mayoritas mayoritas pendapat ahlu surah yaitu enam orang ahli surah yang enam orang ini diangkat oleh Umar dan enam enamnya adalah bagian dari asrah mubasyaruna bil jannah Ya. Maka Umar kemudian ya, mengangkat uh, enam orang dan Umar katakan ya, ya, khalifah adalah salah satu dari kalian berenam. Menjadi khalifah adalah salah satu dari kalian berenam. Silakan dirembuk. Ya, silakan dirembuk. Ya, tentu uh, kemudian <clears throat> masing-masing menghilangkan haknya dan ketemulah e, empat suara di, di, di, kemudian empat suara untuk atau kemudian e, kalau enam itu dari calon yang ada calonnya dua itu Utsman dan Ali berarti ada empat di, setelah calonnya ada dua berarti yang mencalonkan diri cuma dua ya, dari berarti dari dikurangi dua ada empat maka yang memilih Utsman adalah tiga orang ya tiga orang <clears throat> walau bisa koriban dan beliau menjabat sebagai khalifah koriban kurang lebih 12 tahun maka yang paling lama adalah Uthman Waktu Utsman. syahid dan terbunuh sebagai syahid di rumahnya dalam usia 82 tahun. Lantas khilafah dijabat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan bayat dari mayoritas para sahabat dan beliau menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Wakutila syahid dan terbunuh sebagai syahid dalam usia 63 tahun. Maka Abu Bakar itu wafat dalam usia 63 tahun. Umar itu 63 tahun. Ali juga wafat dalam usia 63 tahun. Dari empat khulafah Rasidin yang tidak 63 tahun hanya Utsman. Nah, Utsman wafat dalam usia ya, 82 tahun. ajma'in ini taukid untuk kalimat sebelumnya ya Allah berikanlah salat dan salam kepada keluarga dan para sahabat ajma'in seluruhnya ai semua mereka wal makna dan maknanya semoga Allah melimpahkan rahmatnya itu rahmat yang khusus dan spesial untuk keluarga Sayyidina Muhammad dan sahabatnya seluruhnya satu rahmat yang bergandengan dengan pengagungan dan hayyahum dan penghormatan untuk mereka dan semoga Allah memberikan penghormatan untuk mereka semua. Kemudian penulis Safina rahimallahu taala mengatakan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung. Al-haul artinya al-kuwah kekuatan. Ya, Wal kudrah di sini dikatakan dan al-kuwah itu sama dengan al-kudrah. Namun yang tepat, kuah al-kuwah itu beda dengan al-kudrah. Di antara perbedaannya adalah ya, kebalikannya. Kebalikan dari al-kuwah adalah ad-da'fu, lemah. Kebalikan dari kawiyun adalah da'ifun. Ya, kemudian kebalikan dari kudrah adalah ajiz. Maka kebalikan dari qadir adalah ajiz. Ya, maka uh, eh, al-quwah itu beda dengan al-qudrah. Hmm. Beda dengan al-qudrah yang bisa kita katakan the, kuah itu lebih the, orang yang memiliki kuah pasti memiliki kudrah pasti memiliki kudrah karena kebalikan dari kudra adalah ajis tidak bisa sama sekali. Namun kebalikan dari al adalah ad-da'af, bisa namun susah payah. Kemudian Al-Ali di sini penulis uh, Roja uh, karena akidahnya yang asyari maka beliau uh, menolak untuk memaknai Al-Ali dengan zat yang maha tinggi sehingga beliau takwil dia belokkan Al-Ali dengan Al-Jalil Al-Azim yang agung yang mulia dan yang agung maka al-ulu yang dipahami dari, dari nama Allah al-ali adalah ulu makna ulu maknawi. Hmm. Ulu maknawi itu nama lain dari ulu sifat. Nama lain dari ulul ulul qadar. La makani bukan uh, makani dalam pengertian eh, zat uh, yang di atas seluruh makhluknya Alasannya kenapa tidak mau menerima uh, memaknai al-ali dengan zat yang maha tinggi liqidamihi ta'ala karena Allah itu qadim dulu tanpa awal sedangkan eh, makan tempat itu adalah hudus satu hal yang baru maka dan Allah itu sudah ada sebelum adanya tempat wa wa al-an ala makan alai dan dia dia Allah sekarang ada di tempat yang dulu sebelum Allah menciptakan tempat. Karena jika Allah itu berada di atas ars, maka berarti uh, ada sesuatu yang hudus pada sesuatu yang kodim. Padahal kaidah as uh, eh, pada zat yang kodim tidak boleh di sana ada unsur hudus. Namun yang benar ya, keyakinan akidah alusunnah wal jamaah as-salafiyah bahasanya Allah itu bahasanya Allah itu berbuat apa yang dia kehendaki mata sya'a wa kaifa sya'a Allah itu berbuat sebagaimana apa yang dia kehendaki kapan dia kehendaki ya, kapan dia kehendaki maka eh, dan perlu diketahui bahasanya ulu maknawi Eh, yang ini dengan sama dengan ulu sifat dan ulu qadar itu semua adalah satu hal yang disepakati oleh seluruh elemen kaum muslimin. Semua menerimanya. Semuanya menerimanya. Sampai-sampai yang mengingkari semua sifat Allah itu melakukan hal tersebut karena ingin mensucikan Allah. Ini, eh, karena ingin mensucikan sifat Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu uh, mulia manakala uh, tidak serupa dengan makhluk. Ya, dan supaya tidak serupa dengan makhluk kata Mu'tazilah dan Jahmiyah, Allah tidak tidak boleh punya sifat. Allah tidak boleh punya sifat karena kalau punya sifat ya, maka berarti ya, berarti sama dengan makhluk yang punya sifat. <clears throat> Padahal padahal mereka menetapkan dan mengakui adanya zat Allah. Dan zat itu juga dimiliki oleh makhluk. Maka jika supaya betul-betul tidak sama dengan makhluk, harusnya juga ya, tidak menerima adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semua yang ada itu pasti punya sifat. Ya, semua yang ada di alam nyata itu satu hal yang memiliki sifat. Ada namun tidak punya sifat itu ada di alam imajinasi. Itu ada di alam imajinasi. Dan ya, minimal sifat yang yang dimiliki oleh semua uh, semua yang ada di alam nyata adalah ada itu sendiri. Adalah ada itu sendiri. Itu minimal sifat. Minimal sifat. Nih. Karena ada itu sifat, ada itu sifat. Maka sifat minimal dari sesuatu yang ada, sesuatu yang real ada adalah ada itu sendiri. Nanti kemudian plus-plus yang lainnya. Namun jika dia tidak punya eh, dia tidak punya sifat sama sekali, maka itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada di alam nyata. Sesuatu yang tidak ada cuma ada di alam khoyal, ya. cuma ada di alam imajiner. Ya. Maka orang bisa berimajinasi adanya sesuatu yang ada, namun dia tidak punya sifat ada. Nah, orang bisa saja berimajinasi adanya sesuatu yang ada, namun dia tidak punya sifat ada. Namun di dunia nyata tidak bisa itu. <clears throat> Maka ulu maknawi yang ini sama dengan ulul qadar wal martabah itu diterima oleh semua kaum muslimin. Ahlu sunnahnya dan ahli bid'ahnya. Ya, semuanya sepakat dengan hal ini. Kemudian uh, realisasinya mereka macam-macam. Ada yang kemudian mengingkari semua sifat, bahkan semua nama dan sifat, dan ada yang cuma menolak sebagian sifat saja. Dan, eh, dan yang benar, keyakinan yang benar, ya, ala Ali itu kita maknai sebagaimana yang Allah katakan yaitu Al-Ali, zat yang maha tinggi. Dan tinggi Allah Subhanahu wa taala itu mencakup tiga hal. Yang pertama adalah ulu zat. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala itu di luar jagat raya. Allah itu di luar alam semesta. Dan ya, uh, arah arah di luar seluruh jagat raya adalah arah atas. Ya, maka itu ulumul zat. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala di atas sana. Kemudian yang kedua adalah ulu maknawi sama dengan ulu sifat, sama dengan ulu qadar wal martabah. Artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang mulia. Kita imani semua sifat yang Allah tetapkan dan kita iringi dengan keyakinan bahasanya dalam sifat-sifat tersebut Allah tidaklah serupa dengan makhluk Allah mendengar tidak sebagaimana mendengarnya makhluk, Allah melihat tidak sebagaimana melihatnya makhluk, demikian juga Allah hidup tidak sebagaimana hidupnya makhluk. Kemudian yang ketiga, uluwul qahar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang perkasa. Ulu dalam artian perkasa artinya kehendaknya lah yang menang dan kehendaknya lah yang terwujud. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang ada dan yang terjadi dan Eh, semua yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi meskipun makhluk menghendakinya. Kemudian al-azim, al-jalil, al-muqaddas. Yang agung dan yang suci, yaitu suci dari segala yang jelek. Dan makna la haula wala quwata illa billah artinya tidak ada kemampuan bagi makhluk untuk melakukan amal apapun kecuali dengan bantuan Allah zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung. Dan sebagian ulama mengatakan bahasanya makna la haula wala quwata illa billah dan beliau membawakan hadis tentang masalah ini la haula anil maksiati tidak ada kemampuan untuk berpindah meninggalkan maksiat wala quwata ala taati dan tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan taufik Allah. Dan yang nama, yang dimaksud dengan taufik adalah khalqu qudrati taati fil abdi adalah Allah menciptakan kemampuan untuk melakukan ketaatan pada diri hamba. Maka berdasarkan penjelasan ini, haula maknanya adalah tahawul, maknanya berpindah dari kondisi maksiat untuk kemudian tidak maksiat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum ala nabiyina wa roda'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an illa anta wa atubu ilaika